Syekh Abdul Qadir Jalan itu sebenarnya siapa sih? Dia ulama, ahlu sunnah, memiliki kitab Al-Ghunyah atau Al-Ghunniyah. Nah, tapi entahlah, kadang-kadang mereka kalau sudah senang sama seseorang ulama, kemudian mereka memujinya berlebihan. Jadi yang sesat bukan beliaunya, tetapi yang membuat puji-pujian berlebihan itu tadi. Sebagaimana e, mereka memuji Rasulullah SAW sampai berlebihan, sampai menuhankan Nabi, maka kita katakan bukan nabinya yang salah. Merekanya yang menulis puji-pujian yang berlebihan. Disebutkan bahwa hanya tiga amalan yang mengiriki mayat atau jenazah anak yang soleh, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya, bagaimana dengan doa istri kepada suami yang telah meninggal atau sebaliknya? Apakah doa tersebut sampai? Apakah doa tersebut masuk dalam doa? semua doa ada kemungkinan sampai. Semua doa ada kemungkinan sampai. Kalau tidak ada kemungkinan sampai, nggak mungkin disyariatkan untuk sholat jenazah. Apa isinya sholat jenazah? Doa, semua mengucapkan Allahumma gfirlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu. Menunjukkan kalau ada harapan untuk dikabulkan doanya. Tetapi kalau anak yang soleh, dia beramal soleh, bapaknya dapat pahala. Apalagi mendoakan. Kenapa dapat pahala? Karena anak ini jadi soleh karena bapaknya. Yang mendidiknya. Yang melahirkannya. Yang membesarkannya. Yang memberi makannya. Yang memasukkannya ke pondok pesantren. Yang mendidiknya dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika anak ini berbuat dengan amalan-amalan yang soleh. Bapak dan ibunya akan mendapatkan bagiannya. Itu yang dimaksud. Barakallahu fikum. Kalau doa siapapun berdoa. Berharap. Dan ada kemungkinan dikabulkan insya Allah. Ada salah satu uh, waktu ijabah doa adalah antara azan dan iqamah. Pertanyaannya apakah orang yang berdoa di rumahnya di waktu tersebut terkena keistimewaan waktu tersebut? Allahu taala alam. Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah ketika dia duduk di masjid menunggu salat. Tetapi wallahu taala alam bagaimana dengan yang di rumah khususnya para wanita? Kalau yang laki-laki tidak ke masjid sudah sudah tercela. Iya kan? Karena dia nggak ke masjid. Apakah wanita yang beralis tipis kemudian dia menebalkannya dengan pensil alis tanpa mencabut bulunya alisnya terkena lanat tidak yang dilaknat adalah yang mencabut alisnya atau mencukurnya nah kalau menebalkan warnanya atau memakai celak di wajah eh, di matanya maka itu tidak mengapa. Wallahu taala alam. Terutama untuk suaminya. Apakah hadis yang dhaif jika bersambung menjadi sahih? Khamil bin Azzaqullah hadis dhaif, hadis dhaif. Bagaimana mungkin bersambung jadi sahih? Kalau itu bersambung sanadnya, itu baru satu syarat untuk menjadi sahih. Masih ada syarat-syarat lainnya. Rawi-rawinya harus siqah seluruhnya. Siqatun sabit. Harus seorang yang penghafal kuat dan tidak tertuduh dusta. Baik. Itu baru dua. Apalagi? Dan dia tidak menentang hadis yang lebih sahih. Tidak syad. Dan juga tidak mu'al. Tidak memiliki illah. Cacat hadis. Berarti harus empat. Muttasilis sanad. Uh, eh, rawahu adlun babit. Atau adlun tamu babt. An mithlihi ila muntaha. Sampai ujungnya. Sampai Nabi SAW bersambung. Rawi-rawinya. Muttasilis sanad. Gairu mu'allalin wala syahad. Jadi bersambung itu baru satu masih ada syarat-syarat lainnya. Bolehkah menghukumi seseorang dengan yang membaca Al-Quran dengan keluar suara tanpa ilmu yang cukup? Maksudnya apa ini? Bolehkah menghukumi seorang yang membaca Al-Quran dengan keluar suara tanpa ilmu yang cukup? Saya tidak paham. Bagaimana cara menghukum anak yang syar'i? Sudah sebutkan dalam hadis yang sahih, muru abna'akum wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum wahum abna'u ashri sinin. Perintahkan mereka untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah kalau mereka sudah berumur 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji' dan pisahkan tempat tidurnya. Sudah mulai 10 tahun sudah mulai dipisah. Dan memukulnya adalah dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mematahkan tulang, pukulan yang tidak mencacati, pukulan yang tidak mengeluarkan darah. Nah, Ada lagi? Mohon jelaskan dakwah ke masyarakat atau pemerintah itu harus pil hikmah. Apa ini? Meliputi apa saja. Mohon nasihat dari Ustaz untuk kita agar kejadian selipi tidak terulang di daerah lain. Apakah judulnya jangan ekstrim atau bagaimana? Khamilina kalian itu dibidik. Ahli sunnah itu dibidik di mana-mana. Dan bukan hanya oleh satu firqah. Oleh semua firqah. Dan itu sudah sunnatullah. 73 golongan itu, yang 72 akan memusuhi yang satu golongan. Sehingga kalian maju kena, mundur kena, ke kanan kena, ke kiri pun kena. Jangan kalian berharap tidak dapat ujian. Sulit sulit pasti akan ter, akan didapat <laughs> hujan-hujan itu sehingga kita lihat introspeksi diri kita apakah kita benar di atas sunnah benar jalan terus selesai kalau sampai kita mendapatkan ujian mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar sabat di atas sunnah agar sabat di atas tauhid nah Alhamdulillah mereka para asatidah dan ikhwah yang ada di sana hari itu juga ya, mengadakan pertemuan dengan aparat setempat, dengan uh, pemerintah di sana, mengadakan pertemuan dan pembicaraan. Dan alhamdulillah selesai dengan baik, tidak ada masalah. Apakah ketika salah sendiri harus membaca? Nah, Ketika sholat sendiri membaca dua-duanya. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal Seperti imam. Siapakah Malik Ibn Anas dan Anas Ibn Malik? Warakallahu fikin sahabat dengan ulama. Imam Malik dengan Anas Ibn Malik jauh beda. Nah, nggak ada hubungannya. Wallahu taala alam. Ada lagi? Udah salat jahar makmum membaca Al-Fatihah? Tidak. Apa ya? Tidak pada sujud. Pada salat jahar makmum membaca Al-Fatihah tidak. Oh, naam. Ada ikhtilaf barakallahu fikan ikhtilaf tawil. Tetapi yang saya cenderung kepadanya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah untuk membacanya fi sakatatil imam. Untuk membacanya di diam-diamnya imam. Kapan ada jeda-jedanya imam, kamu baca Al-Fatihah. Kalau ternyata nggak sempat, maka kita ingat ucapan Imam Ahmad rahimahullah bahwa bacaan imam bacaan buat kalian. Nah, yang jelas kalau imam membaca fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkanlah dengan khusyuk. Bahkan sampai Imam Ahmad bersumpah, Wallahi la ilaha illahu wa fis salat. Demi Allah yang tidak ilah kecuali dia, ayat ini adalah dalam salat. Ida quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu.